Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dengan siapa? Hamba Allah di kali. Silakan. Allahumma salli ala Muhammad. Muslim Ali. Silakan. Silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya Bu ya. Uh, Baik, dengan Bapak siapa dan dari mana Bapak? Saya hamba Allah di Kalimantan Timur. Hamba Allah dari Kalimantan Timur, Bu ya. Dari Jawa Timur? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Silakan, Pak. Ya, uh, saya mahasiswa di Kalimantan di daerah saya, ya. Sekarang uh, saya kuliah di universitas salah satu perguruan tinggi di mana akidah. Bisa, bisa dengar. Bisa dengar? Kalau bisa dengar, apa Pak terjemahkan? Maaf, Pak. Kami tidak bisa dengar. Maaf, Pak. Mungkin bisa dikeraskan lagi suaranya. Kami tidak bisa dengar. Ya, saya mahasiswa ya. Saya seorang mahasiswa. Halo. Seorang? Ya, ya, saya mahasiswa. Kalau kalau tidak dengar bilang tidak dengar, jangan iya iya nanti tidak dengar. Ente siapa yang yang membawa acaranya? Ente dengar tak? Ente dengar. Nanti kalau anda dengar, Buya tidak bisa dengar, Buya tidak bisa dengar. Saya Maaf Bapak, bisa dikeraskan lagi suaranya? Saya saya uh, siswa. Halo, Assalamualaikum. salam. Ya, yes, sir. Ya, saya seorang mahasiswa murid. Silakan, silakan Iman. Suara Anda kurang jelas. Uh, saya seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa. Ya, saya seorang mahasiswa di daerah saya. Hmm. Uh, sekarang saya kuliah di perguruan tinggi di mana akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Eh, nah, terkadang di saya mengakui saya benar, insya Allah ahlu sunnah wal jamaah. Selama ini saya selalu mengikuti apa yang Bu Yaya katakan, insya Allah. Dan di kampus saya terkadang semua mahasiswa wajib mengikuti akidahnya mereka, Bu ya. Gimana? Di mahasiswa saya harus setiap mahasiswa mengikuti akidah mereka. Hah? uh, maksud saya di di kampus saya halo iya iya saya di kampus saya setiap mahasiswa harus mengikuti akidah mereka dan kemudian di luar akidah sunnah wal jamaah baik ya uh, baik dan dan saya ingin saya tanyakan apakah saya termasuk golim bu ya dalam artian saya Eh, di kampus saya mengikuti akidah mereka. Di luar kampus saya kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah saya termasuk zalim? Eh, bagaimana Bu ya? Ya. ya cukup Bu. Hmm, Mas. Ya, eh, Cukup, jadi ya. seperti ya? ini Bu ya. Jadi uh, dari para uh, penelpon tadi menanyakan beliau itu adalah dari mahasiswa yang di kampung itu ada satu universitas yang berakidah sesat ya. Nah dan berbeda. dia itu mahasiswa yang, berakidah berbeda, berbeda. al Jamaah dan semua mahasiswa itu harus mengikuti akidah yang di universitas tersebut bu ya. Ada sekolah di sebuah seseorang sekolah di universitas yang akidahnya berbeda. Baik, bagi yang belum jangan masuk. Bagi yang sudah waspada, bagi yang belum, jangan main-main. Akidahmu mahal. Jangan sok. Anda kuat, Anda hebat, dan sebagainya. Albaru ala dini khalilih. Orang itu akan bergabung, akan mengambil agama dari sahabatnya. Jangan main-main urusan akidah. Ada sebagian orang sombong. Yang penting kan akidah kita kuat. Biarpun kita masuk di situ, yang penting akidah kita kuat. Itu di saat kita bebas memilih loh ya. Apalagi di situ dipaksa kita harus ikut akidah yang nggak benar tadi. Naudzubillah. Nggak bisa. Mahal, akidahmu mahal, imanmu adalah mahal. Jadi tidak bisa. Tidak bisa. Jangan sekali-kali Anda masukkan anak atau Anda masuk ke satu lingkungan atau pendidikan yang akidahnya berbeda. Anda jangan main-main. Biarpun alasannya apa, ini sebagian. Tapi Al-Qur'annya bagus, Buya, saya pengen ambil Al-Qur'annya saja. Eh, tidak cukup engkau urusan Al-Qur'an yang kau ambil. Ilmu itu nur. Ilmu itu diambil cahaya. Ilmu itu cahaya diambil dari guru yang benar. Kalau akidah sesat, dia akan memindahkan nur dari Nabi Muhammad kepadamu. Tidak. Dan ada nurnya para ulama pindah kepada muda ada. Awas waspada ini. Jangan main-main urusan iman, urusan akidah. Ada sebagian ini mohon maaf yang diuji dengan harta yang lebih, mentang-mentang kaya. Akhirnya kalau anak-anaknya yang penting favorit sekolahnya begini nggak tahu akidahnya sesat. Mau dibawa ke mana? Sudah bayar sesat lagi naudzubillah. Ini biasanya dari ngentengin tidak. Keluarkan dari tempat itu seketika juga kalau ada ingin selamat. Ini nasihat. Karena bagi kami akidah yang paling mahal. Guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Bahrun tidak akan mengirim siswa-siswanya ke satu tempat, apakah kampus, universitas dan sebagainya, kecuali dengan grup dan sudah dicek akidahnya benar. Karena bagi beliau adalah murid adalah mahal, anak kita mahal, Jangan hanya gara-gara biasiswa saja langsung terbawa ke sana, awas agida, agida, agida, agida. Dan di saat Anda membayar uang gedung, Anda haram, Anda mengangkat siarnya agida sesat. Mau apa lagi? Kalaupun Anda ada semester 3-4, kalau Anda dengar tarik, pindahkan ke sekolah yang lain demi keselamatan. Jangan sombong urusan agida. Ini orang sering sombong. Ya kan tidak apa-apa budaya yang penting kan kuat. Buat apa wong anakmu belajar kok? Gurunya lebih pintar dari anakmu. Ini sebagian orang ini tidak pernah peduli urusan begini. Katanya apa? Biar Al-Quran saja sampai 2 tahun, 3 tahun. Enggak, enggak ada ya Al-Qurannya nanti melalui orang semacam itu. Kita harus waspada. Hati-hati. Tidak boleh menyekolahkan anak kita. Di tempat yang agidahnya sesat, hukumnya adalah haram. Bantuan Anda adalah haram. Karena Anda menjerumuskan anak Anda. Berapa hari Anda bisa mengontrol? Anda lebih pintar dari ulama? Alasannya biar saya kontrol dulu. Oh, berarti ente sudah ustaz ajari ah, sendiri ustaz. Kok sombong ente? Jangan sombong. Akidah ini mahal. Nah, kadang-kadang ini loh biasanya. Biasanya adalah gaya orang yang biasanya pengen ya kita kan Islam harus uh, luwesnya kita pengen menyatukan semuanya nanti biar anak saya mau pegang wawasan ngerti akidah ini ngerti eh hilang anakmu sok pengen jadi pemersatu ulama lebih gede dari dirimu nggak bisa mempersatukan dengan akidah sesat akidah sesat sesat karena mereka yang buat kerusakan bukan kita buat kerusakan wong kita dikafirkan ulama kita dikafirkan sahabat nabi dikafirkan ahli bait dibenci Gimana kau akan mendekat, membuat pendekatan dengan kau dia bohongi? Alasannya, wah, saya akan menjadi orang luas. Oh iya, orang yang moderat dia itu bisa dekat sana, dekat sini, akan mempertemukan. Nggak bisa, nanti jangan sombong gitu. Orang lebih gede dari dirimu nggak bisa mempertemukan. Sebab akidah sesat dia sesat karena akidah sesat selalu membuat permusuhan. Kalaupun didekatkan lihat kita baik dia akan kita kita merangkul dia menusuk. Coba, apakah nggak cukup ulama kita dicaci maki dikafir-kafirkan? Mau apa lagi? Mau dekat bagaimana? Sebagian mencaci sahabat Nabi. Mau dekat bagaimana? Sadar atau tidak yang demikian ini? Urusan akidah nomor satu. Jangan main-main. Akidah sesat. Anda tidak boleh bersekolah di tempat yang akidah sesat. Urusan agama. Kalau urusan pendidikan umum, Anda boleh ngambil dari siapa saja asalkan tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Apalagi seperti yang disampaikan oleh saudara kita yang sangat baik tadi, bahwasanya di situ di doktrin kita harus belajar akidah mereka. Oh, kalau begitu Anda wajib keluar secepatnya. Lu masa depan saya gimana? Allah yang pegang masa depan, bukan dirimu sendiri. Lu ini sudah semester 4, biarpun sudah semester berapa lagi? Semester Eh, jangan main-main urusan akidah. Jadi apa yang apa Anda salah? Anda salah kalau Anda meneruskan debat tersebut. Sebab urusan akidah harus tegas kita. Anda hei orang tua, anakmu ada sekolah di mana? Jangan menyekolahkan di tempat yang akidahnya sesat atau ada indikasi kesesatan Anda harus keluarkan. Kenapa? Anakmu mahal. Jangan main-main. Semoga Allah mengampuni. Ada sebagian kadang-kadang kami terharu terenyuh hadir pengajian di sini. Anaknya di tempat yang akidahnya tidak benar. Cuman kami tidak enak menegurnya. Cuman biar semoga faham saja. Tidak pernah minta pendapat anak saya sekolah di sana. Dia pikirannya adalah sekolah itu mewah, terkenal dan sebagainya langsung masuk di situ. Memang tidak mungkin punya mengatakan, "Oh, sekolah ini nggak bener." Oh, enggak, enggak begitu. Cuman biasanya kalau saya diem saja itu seharusnya paham. Kalau dia minta pendapat Buya, anak saya masuk sekolahkan di sana. Kalau diam itu ngerti kan? Tidak mungkin kita ngomong-ngomong gitu. Cuman kadang-kadang ya itulah sekolah dengan hawa nafsu. Menyekolahkan dengan hawa nafsu hanya karena sekolah itu keren, sekolah internasional, Sukorau oh, banyak mahasiswanya dari mana-mana. Eh nggak penting masalah itu. Biarpun yang sekolah orang kampung tok akan tapi kalau dia selamat akidahnya itu yang kita cari. Awas hati-hati yang nyekolahkan anak ini harus. Dan tidak ada si al-bajah, ada al-bajah hanya nampung kita hanya nampung tiga kelas saja, kok empat kelas saja, kok bukan. tapi tidak akan menyuruh ke al-bajah tidak cari akidah yang benar. Banyak kita menemukan di Jawa Timur sana banyak akidah yang benar. Tolong minta petunjuk kalau pengen nyekolahkan. Kalau urusan di kampus, hendaknya kampus yang akan dimasuki anak kita adalah kampus yang akidahnya benar. Kalau akidahnya tidak benar, tidak, sorry deh. Anak saya mahal, bukan dibuat main-main. Nah, Alhamdulillah. Kadang-kadang ini loh yang orang punya duit. Hei, orang yang punya duit kalau sering terjerumus dengan kekayaannya. Hanya kalau eh, survei. Kalau mau nyekolahkan anak biasanya itu survei keliling begitu. Oh enggak begitu. Survei itu adalah bukan begitu cari petunjuk dari orang ulama mana yang hendaknya aku sekolah di sana. Nah, surga dahulu didahulukan tempatnya, tempatnya mana, Tidak kamar mandi gimana. Eh, masalah tempat ini adalah sederhana. Tapi akidah yang mahal. Jadi ada sebagian orang itu tidak menurut petunjuk ulama. Kalau menyekolahkan anak bagaimana? Survei sendiri. Sehingga anaknya suruh milih-milih sendiri. Ya, anak kan seenaknya. Wah ini bagus, mewah, kamar mandinya enak. Uh kasih satu-satu ranjangnya. Wah, akhirnya anaknya milih yang baik bukan milih yang benar. Hati-hati, bukan survei. Survei itu adalah setelah tahu ini akidahnya baik, akidahnya baik, baru survei. Bukan survei tempat dulu, nggak peduli urusan akidah. Ini biasanya orang kaya, mohon maaf. Eh orang kaya karena saya cinta kepada anda. Biasanya kalau mau sekolah itu keliling, tak survei sana, survei sini, survei sana, survei sini. Nggak peduli urusan akidah, lulu. Bagaimana? Yang penting akidah bukan tempat. Kalau itu bukan tempat sesuatu selamanya, itu sementara anakmu mondok 4 tahun, 5 tahun, selamanya tempat enak di rumahmu. Hei orang kaya. Saya rindu, saya cemburu kepada sebagian orang kaya yang gara-gara kekayaannya ternyata justru malah dia kurang minta petunjuk daripada ulama. Sehingga sekolahnya ngaco. Tak taunya Allah na'udzubillah anaknya sesat sehingga orang tuanya yang capek cari duit untuk Allah katanya akhirnya oleh anaknya diwaris digunakan untuk kebatilan untuk kesesatan bapaknya neraka jahanam sekalian makanya hati-hati nyekolahkan anak tolong minta petunjuk dan biasanya harus suara kami lebih keras hari ini karena kami cinta kepada anda yang kaya karuan sekolah SMA yang tidak ada unsur agama sorenya ngaji itu lebih selamat daripada masuk sekolah yang katanya pondok agama tapi akidahnya sesat akidahnya mudah mengkafirkan tidak awas karuan sekolah SMA dijaga akhlaknya sorenya ngaji dengan para ulama kenapa akidah ini mahal tapi kalau pondok akidahnya sesat menyesatkan itu terus lewat siapa petunjuk para guru-guru mulia ini jangan sok dengan kecerdasanmu lang nyari pondok suatu ketika ada ada satu orang datang ke sini mau nyekolahkan anak. Dari mana Atau ini saya ngelihat di web. Wah, ngelihat di internet salah ente. Oh bukan bu ya. Kenapa? Sebetulnya saya sudah dengar ya, baru saya ngelihat. oh iya, kalau begitu masuk akal. Coba kalau mencari ya ketemu di internet itu nggak bener. Masa cari sekolahan gara-gara inter? Jadi kontra sekolah Islam yang bagus, di internet. Lah gurunya petunjuknya lewat inter, Gak bisa, petunjuk melalui orang. Terus katanya apa? Orang tua ini, saya sudah kenal Buya lama. Jadi saya menyekolahkan di sini. Oh benar kenal. Berapa kali kenal? Dengar pengajiannya. Datang ke sini. Jangan masukkan anak kecuali kamu tahu dulu. Masuk dili, masuk sini dulu. Saya petunjuk kalau mau ke Jawa Timur ada beberapa tempat di Jawa Timur ada saya tunjuk pondok-pondok. Tidak harus di sini. Di Jakarta juga ada beberapa pondok. Tidak harus di sini. Yang penting akidahnya benar gitu saja. Jangan sampai kalau mencari sekolah lewat internet atau lewat survei semaunya sendiri. Ini mohon maaf biasanya orang kaya. Tawaduknya tidak ada, nggak pernah tanya kepada seorang ula, ulama. Dia merasa dengan survei, internet, petunjuk dari link orang-orang kaya, kadang-kadang hanya memasukkan sekolahnya di kelasnya orang kaya. Terserah setelah itu masuk neraka nggak apa-apa. Naudzubillah. Awas harus waspada. Orang kaya di sini insya Allah di surga semuanya. Yang sempit rezeki diberi kecukupan oleh Allah.